malaikat yang ditugasi malaikat yang ditugasi di apa namanya di alam kubur ya di alam barzah bertanya menanyakan sekaligus konfirmasi bagi orang yang mukmin bagi orang kafir ya, ya jelas karena tidak bisa menjawab ya maka ya itu ya. bagi mukmin hanya mengingatkan saja bahwa kalau cuma dengan Huma keduanya Yas'alani bertanya Huma keduanya mereka muka dan akhir Yas'alani itu bertanya Karena abdal kepada hamba Menanyakan kepada hamba Yang telah mati Sudah menjadi jenazah Sudah menjadi mayit Yang telah dikuburkan Berpindah alam dari alam duniawi ya, Menuju alam barzah Mereka filokopri di kuburan Di kubur ditanya di alam kubur ada dalam keadaan berarti apa didudukkan apa duanya duduk ya. Wakil lewat bin Ahmad al homrawi berkata Huma nakil mungkal lima yasifau Huma keduanya Kedua malaikat Nakil wa mungkal keduanya adalah nakir dan mungkar nakir dan mungkar Bima yasihu Pada Ma apa-apa yasihu yang benar Yang sah yang benar Jadi yang, yang dianggap Yang disesuai dengan dasar Sesuai dengan dalil yang mereka mungkar dan nakir Itu yang sah Wakau dan sebelum mereka Sebelum malaikat mungkar dan nakir sebelum malaikat mungkar dan nakir ada pun rumah yaitu malaikat rumah ada malaikat rumah yang datang sebelum datangnya malaikat mungkar dan nakir lakin akan tetapi lam yasih lam yasih tidak benar atau tidak sah tidak benar adanya malaikat rumah ini kan sekaligus dengar-dengar ada malaikat rumah bagaimana tentang apa namanya e, kebenaran kebenaran malaikat rumah ini yang mana dikatakan bahwasanya malaikat rumah itu datang sebelum datangnya malaikat bongkar dan akhir. Kalau berkata nanti rumah ataupun rumah keduanya ayat al malaikat dua malaikat ataupun keduanya dua malaikat itu adalah nakir dua bongkar malaikat bongkar dan wa dan qaul nabi wa qablahu dan dan lafaz qablahu kalimat qablahu di domir jamai dengan menggunakan domir jamak qablahu padahal untuk rumah untuk nakir dan mungkar tetapi kok menggunakan qablahu menggunakan domirhu di domir jam'i dengan domir jamak adun yang lebih domir jam'i Nah itu itu kembali alam ini kembali kepada dua malaikat Aidan nah, juga yang mana kau ini kembalinya kepada dua malaikat kepada muka dan akhir menggunakan bu wa nama dan sesungguhnya jumiat dijamakan jumiat dijamakan Ada domir domir ini Domirnya kok dijamakan Menggunakan koblau bukan koblahuma Qobla nanti ruang muka Tapi menggunakan Qobla Itu isyarat eh, sebagai isyarat Sebagai isyarat Sebagai isyarat Ilal qawli kepada kaulnya Kepada kaul tidak Bita'akudil malaikati Dengan berbilangnya malaikat Sebagai isyarat kepada kaul tidak Bita'akudil malaikati Dengan berbilangnya malaikat Al-mu'addati yang disiapkan jadi yang disiapkan disuali untuk bertanya dan kemarin dikatakan malaikat muka dan akhir ternyata pasukannya banyak gitu ya karena pasukannya banyak ya siapa yang termasuk golongan itu termasuk muka dan akhir, itu termasuk makanya kenapa menggunakan qoblahu ya semuanya kan muka dan akhir nama ya sedangkan uh, yang menanya dituntaskan dalam satu waktu makanya nah, dikatakan qoblahu karena banyaknya malaikat yang disiapkan untuk bertanya kama qala halim halimi berkata nama halim waladi yushbihu dan apa malaikat yushbihu yang menyerupai waladi yushbihu dan malaikat yang menyerupai an yakuna yang menyerupai yang anjakuna bahwasanya malaikat as-su'al menjadi malaikat yang bertanya malaikat yang ditugasi bertanya yang menyerupai adalah jamaatul kathiro adalah kelompok yang banyak yang bertanya yang menyerupai malaikat bertanya itu banyak jadi tidak hanya malaikat muka dan akhir ya, malaikat muka dan akhir tapi yang mengeksekusi itu hanya wa yusama dan dinamakan diberi nama bakuhum apa sebagian mereka bakuhum sebagian mereka sebagian malaikat yang soal tadi mungkarot dinamakan diberi nama mungkarot malaikat mungkar wa dulu dan sebagiannya sebagian yang lain itu nakhir disebut malaikat nakhir di malaikat mungkar dan nakir ini yang diberi tugas untuk bertanya kepada orang yang mati kemudian dikubur nah, setelah pasca dikubur kemudian ditinggalkan oleh para pelayan para pengubur saat itulah malaikat mungkar dan nakir akan datang Bayar kemudian membangkitkan membangkitkan Ilahul lima mayyitin kepada setiap mayit membangkitkan Ilahul lima mayyitin siapa yang membangkitkan inna dua malaikat yang membangunkan yang membangkitkan orang yang mati yang tadi habis dikubur itu ya dua inna dua malaikat akan membangkitkan para mayit ya. akan membangkitkan Ilahul lima mayyitin akan dibangunkan ditanya ya. Allah Allah Allah yasih di dalam atau di atas dikatakan lakin lam yasih lakin lam yasih ayani al hadith lakin lam yasih al hadith tidak sah al hadith hadis alladhi ruya tidak sah hadis alladhi ruya yang diriwayatkan yang diriwayatkan di rumah tentang rumah tentang malaikat rumah yang tadi dikatakan ada qoblaun rumah tidak benar kalau ada hadis yang menyatakan diriwayatkan tentang adanya malaikat rumah lakin lam yasih ayat hadis Allah diriwayat di rumah ghairu sahih itu tidak sah tidak benar hadis yang menyatakan hadis yang menyatakan adanya malaikat rumah itu tidak dibenarkan kenapa li'adami di rawi diadami karena tidak adanya diadami karena tidak adanya mawduqiyah ketikohan ketikohan rawi rawinya karena rawinya itu tidak tikoh tidak terpercaya rawi rawinya tidak terpercaya karena tidak terpercaya yang jelas tidak sahih gitu ya dan kan tidak sahih malah doib malah di bawahnya bisa jadi jadi dikatakan e, riwayatnya sahih itu kan manakala seluruh perawi-perawinya itu sahih, tidak ada yang apa lemah kepalanya, tidak ada yang e, berlaku berbuat dosa. Perawinya harus adil, perawinya harus domin, gitu ya, bebas dari sal, dari ilah, sehingga bisa dikatakan apa namanya hadis itu hadis sahih dan sananya mutasil walaupun perawi sohi semuanya Rohinya dobit adil semuanya tetapi tidak berhasil, ya tidak menjadi sohi ya karena dipersalahkan, ya misalkan antara rohi A, B, J, J ya gitu ya mulai tapi ini ya sampai kepada sahabat ya, sampai kepada Nabi sampainya sambungnya tetapi antara B dan C tidak pernah ketemu antara si B dan C tidak sezaman ya tidak sezaman yang jelas ini tidak berhasil tidak munasib perawi satu dan yang lainnya tidak saling bertemu tidak pernah bertemu bahkan tidak pernah kenal seperti itu menjadi tidak munasib sehingga tidak soki nikah dan oleh karena itu nikah dan oleh karena itu koral bajuri berkata siapa al bajuri mama bajuri wamakila dan apa yang dikatakan wamakila dan apa-apa kila yang dikatakan min anau daripada bahwasanya Yaji'u Datang Yaji'u datang Qoblahuma sebelum Malaikat mungkar dan akhir Apa-apa yang dikatakan Apalagi jika ada hadis yang pernah nanti Dengarkan bahwasanya Ada yang datang Qoblahuma sebelum malaikat mungkar dan akhir Apa? malah akbar Ada malaikat lain Yukol dikatakan lalu padanya tentang hal tersebut rumah yaitu rumah yang dimaksud para penafsir di sini adalah rumah yang menyatakan demikian adalah pak itu maka pun hadisnya itu tuh hadisnya itu adalah hadis tuh kalau sudah tuh tidak bisa dijadikan hujah karena sudah jelas ya tidak ada kaitannya dengan apa namanya dengan Rasul atau dipalsukan ya, jadi tidak tidak jelas tidak bisa diakui wakila dan dikatakan di di dalamnya lain yaitu apa namanya cacat atau lemah hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujah intah waruya dan diriwayatkan waruya dan diriwayatkan anna sababarif ihiman bahwasanya anna bahwasanya sababa sebab anna sababa bahwasanya sebab rifki hilang lemah lembutnya keduanya malaikat mungkar dan nakir ini berlaku lembut bil mukmini kepada orang mukmin apa sih yang menyebabkan malaikat mungkar dan nakir ini kok bersikap lembut menghadapi orang yang mukmin begitu menghadapi orang kafir ya, bertanyanya dengan keras, ya, bertanya yang keras sampai seperti seakan-akan tidak ada waktu bagi mereka. Ya, jadi tanya, tanya dan tanya, kemudian dengan cara yang keras, dengan nada yang keras juga. Tapi kenapa kok berbeda dengan orang mukmin? anasal nasabah bagi di mukmin bahwasanya kenapa kok apa e, mereka mereka muka dan nakir itu berlaku lembut kepada orang yang menjadi sebab kenapa orang mukmin itu diperlakukan lemah lembut oleh malaikat munkar dan nakir itu karena dinyatakan dikatakan atau ada e, dipisahkan lama ada ketika wafat siapa sayyiduna ya, sayyiduna Umar bin Khattab Umar bin Khattab sayyidina Umar bin Khattab itu wafat walufina dan dikubur ya. siapa Umar dan dikubur siapa Umar wan sorofa dan telah apa namanya ber telah apa, apa namanya kalau orang sudah menguburkan kemudian bubar itu namanya apa? Apa namanya? E, meninggalkan tempat meninggalkan tempat ya. Setelah menguburkan mayat ya, kemudian e, pulang ke rumahnya masing-masing, ya, meninggalkan kuburan apa namanya? Membubarkan diri ya soroku itu bepergian maksudnya membubarkan diri siapa al jamaah itu ya jamaah maksudnya orang yang membubarkan tadi sudah pulang sudah membubarkan diri begitu beliau wafat Sayyidina Umar wafat ya, kemudian dikubur dan telah ditinggalkan oleh para jamaah oleh para pengubur-penguburnya yang sudah meninggalkan ditinggal sendirian dikubur ya, sekarang sudah berganti alam tetap tetap bertahan Bapak yang kemudian tetap bertahan siapa Sayyidina Ali karramallahu wajah wa radhiyallahu anhu ya. kemudian begitu orang-orang itu sudah pada apa pulang semuanya sudah pada meninggalkan ya, pemakaman Sayyidina Umar kemudian ternyata Sayyidina Ali ternyata Sayyidina Dia ya tawakku menanti ya. menanti filkobri di kubur di kuburan ya tetap bertahan di apa makamnya Sayyidina Umar menunggu ya, di kubur sendirian tidak ditemani siapa-siapa liyastami'a kalama Sayyidina Umar Dia ya, liyastami'a untuk melihat untuk mendengar liyastami'a untuk mendengar kalau Sayyidina Umar ucapannya atau apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar beliau itu eh, Sayyidina Ali itu mendengarkan atau karena nggak kelihatan secara langsung dikik gitu ya diungkit kuping gitu ya kuping Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu dikik di dari pemakaman Sayyidina Umar untuk melihat secara langsung apa sih yang dikatakan Sayyidina Umar Ngomong apa ketika di ketika uh, malaikat datang Ma'ahadaini ma, ma ini, beserta dua malaikat ini beserta dua malaikat ini yaitu malaikat mungkar dan nakir. Kita ingin tahu kayak apa sih? Ya tanyanya apa? Eh, kayak apa sih malaikat mungkar dan nakir bertanya dan juga bagaimana ya Sayyidina Umar itu menjawabnya. Apa yang terjadi di sana? itu didengarkan langsung oleh Sayyidina Ali Fasami Anu kemudian Sayyidina Ali mendengarkannya mendengarkan Sayyidina Umar Sayyidina Ali yang tadi ingin mendengarkan mendengarkan Sayyidina Umar ia mulu berkata ayyuhal malakan ana wa akukuma wa usikuma alla ta'tiyal min ba'da hadzal waqti bi suratikuma hadhihi ana wa akukuma adapun saya itu wa akukuma telah menepati janji kepada kalian berdua saya ya memang sudah waktunya kata sebagaimana Umar dan Sayyidina Umar berkata saya telah menepati sudah ajarnya maka ya sudah ya kita ditepati dijalankan ya dibubur gitu kan ana aku kuma saya menepati janji kepada kepada kalian berdua ya bertemu dengan kalian berdua akhirnya karena di, ketemu di alam barzah wa kuma dan saya berwasiat kepada kalian berdua nah, ini saya tidak Umar ini berwasiat memberikan wasiat kepada malaikat mungkar dan akhir ya. apa wasiatnya Allah yaumina Allah tafia dannya kalian la tafia tidak datang tidak mendatangi wasiatnya Sayyidina Umar kepada malaikat muka dan akhir itu Allah tafia hendaknya kalian tidak mendatangi hendaknya kalian tidak mendatangi al-mu'mina orang mukmin hendaknya kalian tidak ini jadi seperti yang kemarin itu ya jadi ucapannya saja ya bagaikan api gitu ya kemudian suaranya saja begitu ibu apa nafasnya itu bagaikan angin kencang gitu kan kemudian suaranya itu bagaikan geledek gitu itu sempat dirasakan oleh Sayyidina Umar kemudian beliau berwasiat kepada dua malaikat agar tidak mendatangi orang mukmin setelah ini maksudnya itu untuk orang mukmin nanti berikutnya nanti pada ya, hari pada hadal waktu setelah ini maksudnya setelah e, bertanya interogasi setelah bertanya kepada Sayyidina Umar hendaknya tidak mendatangi orang mukmin itu disuruh disurati hina hadihi tidak seperti bentuknya yang apa yang apa yang sangar gitu ya kalau bisa kita katakan itu jangan keras-keras kepada orang mukmin. Jadi saya Sayyidina Umar itu wasiat kepada mereka agar jangan terlalu pun kusok balik kusok bahkan kusok kurangilah dihali daripada ini ya. pandangannya dikurang tidak tidak lagi jangan tajam jangan memandang dengan pandangan yang tajam jangan apa bernafas seperti nafasnya angin yang kencang ya jangan bersuara bagaikan geledek gitu ya jadi itu minta dikurangi karena diminta menghadapi orang mukmin di lembut ya itulah alasan kenapa uh, eh, malaikat muka dan nangkir ini menghadapi orang mukmin itu birifkin dengan lemah lembut Diani karena saya diani karena saya lama ro'ai hukuman lama ketiga karena saya lama ketiga ro'ai itu ketika saya melihat hukuman kalian berdua ketika saya melihat kalian berdua ketika Sayyidina Umar melihat malaikat mungkar dan nakir di hati alat dengan keadaan ini dengan keadaan yang seperti sudah kita apa, gambarkan sebelumnya usila diperoleh maka usila diperoleh li bagiku diperoleh bagiku apa maupun ketakutan ya. dengan pandangan yang seperti ini saya saja ketakutan saya Umar sendiri itu rasa takut melihat apa namanya e, penampilan ya, melihat penampilan malaikat muka dan akhir saja takut itu saya Umar apalagi kita ya apalagi orang orang yang lainnya Sayyidina Umar saja takut usilah lil khaufun yang diperoleh di bagi khaufun ketakutan ya wa faza'un syadidun dan kejutan yang besar kejutan yang besar saya melihat namanya kejutan ya belum pernah melihat sebelumnya ya belum pernah melihat belum pernah terbayangkan ya. ternyata seperti ini kejutan yang besar wa ana sahibu rasulillah sedangkan saya wa ana sedangkan saya itu sahibu rasulillah adalah sahabatnya Rasulullah saya perkenalkan saya adalah sahabatnya Rasulullah saya saja sebagai sahabat Rasulullah sebagai orang lainnya kan begitu Bagi malaikat mungkin muka malaikat orang mungkin yang lainnya oleh karena itu saya eh, Sayyidina Umar meminta malaikat itu untuk bungkus bungkus oh, tolong dikurangi tensinya dikurangi ya gerakannya dikurangi semuanya yang menyebabkan orang yang mukmin itu takut dikurangi atau malah ketika saya saja itu takut pakai maka bagaimana pakai maka bagaimana disiwaya dengan selain saya orang lain ketika saya saja takut bagaimana dengan orang lain pasti akan jauh lebih takut tidak rohakuman tidak ketika tidak ketika rohakuman melihat kalian berdua melihat malaikat muka dan nakir tidak rohakuman dihadiri dengan keadaan seperti ini ketika orang ketika saya saja takut ya dan tidak membayangkan sebelumnya kalau ternyata seperti itu maka bagaimana dengan orang lain pasti akan jauh lebih takut kemudian dua malaikat muka dan akhir berkata lalu kepada umat sam'an wa ta'at oleh karena itu malaikat ini mentaati apa yang sudah diwasiatkan oleh e, Sayyidina Umar dilakukan sehingga sampai sekarang ini malaikat mungkar dan akhir berlaku lembut ya, kepada orang mukmin menanya dengan pertanyaan yang lembut tidak keras la si amroka la si kami tidak akan maksiat atau kami tidak akan membangkang kami tidak akan durhaka dan si kami tidak akan durhaka amroka kepada perintahmu dan si amroka kami tidak akan durhaka amroka kepada perintahmu Ya sahib Rasulullah Wahai sahabat Rasulullah Ini pesan ini langsung diterima ya. Pesannya Sayyidina Umar itu langsung diterima oleh malaikat mungkar dan nakir Sehingga orang mu'min Dan semoga kita tetap nanti mati dalam keadaan mu'min sehingga kita juga akan mendapatkan perlakuan yang rifkin ya. Perlakuan yang lemah lembut Juga demikian juga nah, yang kita nantikan adalah ridhonya ridhonya Allah sekaligus kita dimasukkan bersama-sama berkumpul ke surganya Pokoknya kemudian berkata Sayyidina Ali mau anhu kemudian begitu tadi kan saya e, Sayyidina Ali mendengarkan perbincangan antara Sayyidina Umar dan malaikat Munkar dan Nakir didengarkan kemudian Sayyidina Ali berkata masih mayazal masih siapa Umar Sayyidina Umar fa'um nasa memberikan manfaat bagi manusia memberikan manfaat bagi manusia bagi orang lain bagi orang lain yang lain dihayati di dalam kehidupannya wa mamati dan pada kematian jadi selama hidupnya itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain melindungi orang-orang mukmin yang lainnya ya menjaga sekaligus mengontrol ya, mengontrol orang mungkin agar menjalankan agamanya serta menuntut ya orang serta membantu orang yang lemah dalam hidupnya pada saat mati pun masih membantu orang mukmin berjasa bagi orang mukmin yang lainnya ini seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali mayazalu umaru fauna faunasa bihayatihi wa mati yang apa yang artinya hidup ketika hidup dan mati pun dia bermanfaat bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya. hidup memberikan manfaat mati pun memberikan manfaat Wakola dan berkata siapa waktu sebagian mereka berkata sebagian ulama wala buddha min ma'rifati rumah rumah ya wala buddha dan harus dan harus min ma'rifati rumah daripada mengenal malaikat rumah harus mengenal malaikat rumah bahwa yaitu malaikat rumah adalah al malakul ladzi yahtilil mayyiti fi qabrihi wa yunadihi yaitu al malaku yaitu malaikat yaitu rumah adalah al malaku malaikat alladzi yahti yang akan datang alladzi yahti yang akan datang lil mayyiti kepada mayit akan datang kepada mayit di kubrihi di kuburnya wa dan akan memanggilnya akan nyata pada mayat ketika dikubur dan akan memanggilnya wadalika dan hal itu pada yaswiya setelah apa setelah diratakan alaihi pada di atasnya aturabu apa aturabu roh, ya itu dilakukan malaikat rumah di sini dikatakan malaikat rumah itu dilakukan yakni lima ini di ini pada saat yasbi alaihi turab ketika apa debu tanah itu sudah diratakan alias tanah itu sudah diuruk gitu ya sudah diuruk sudah dipedem di apa ditanam ya ketika jenazahnya sudah ditanam sudah diuruk kembali dengan kemudian dipasang pisang ya sebagai tanda kalau ini ada ada mayitnya ada jenazahnya ketika itu maka datanglah malaikat rumah Paul al-Ghazali berkata Imam Ghazali di Duratul Faqir di dalam eh, kitabnya waqat ruya dan sungguh telah diriwayatkan waqat ruya sungguh telah diriwayatkan Anda bernama Sumudin Rodiyah Mahadu bahwasanya Ibnu Mas'ud ai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Ibnu Mas'ud pola berkata ya Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah ma awal ma yulqil mayyitu ibadah walau apa yang pertama kali mayul fil itu apa yang pertama kali ditemui oleh mayit atau mayul menemui siapa al itu mayit tidak ada pola apabila masuk kobrau ke dalam kubur ketika dimasukkan ke dalam kubur itu apa yang pertama kali ditemui yang pertama kali ditemui oleh mayit ketika sudah masuk ke alam kubur pola tersebut masalani bi ahadun ghairuka masalah ini tidak bertanya kepadaku ini tidak bertanya kepadaku di tentangnya tentang hal tersebut tidak bertanya kepadaku tentang hal tersebut ahadun seseorang ghairuka selain kamu artinya tidak ada atau belum pernah ada yang bertanya seperti itu ya mulai apa sejak Rasulullah sampai saat waktu itu waktu bertemu dengan ibu Mas'ud tidak ada seorang pun yang pernah menanyakan ini ya pertanyaannya ma awal ma yudil ida uh, eh, atau apa yang pertama kali temui itu tidak ada seorang pun yang bertanya selain ibu Mas'ud ya jadi ibu Mas'ud pun yang pertama kali memanggilnya yaitu malakut malaikat yang pertama kali memanggilnya yaitu apa malakut malaikat ismuhu namanya rumah yaitu malaikat rumah ketika dikubur maka yang pertama kali datang dan memanggilnya adalah malaikat rumah ya yusuf tidak dalam ya yusuf mengintai ya justru mengintai negara Nokopiri di sela-sela di sekitar kubur di sekitar pemakaman di sekitar kuburan itu mengintai melihat ngawasi ya itu kapan kafir kau kapan kain kapanmu kain kapanmu yang melilit kamu yang bungkus kamu tidak juga adalah tinta, ya. jadi gunakan air liurnya sebagai tinta yang bisa digunakan untuk menulis ya, sebagai bahan untuk menulis wakola ada pulpen dan ataupun pulpen gimana pulpennya dari mana tinta dari liur kertasnya dari kapan terus bagaimana pulpennya wakola kapus buka pulpenmu adalah jari ya. pulpenmu adalah jari jadi sudah lengkap jari kemudian tintanya diambil dari ludah dituliskan di atas kapal ya. dituliskan di atas kapal jadi nggak usah bikin jauh sudah itu saja pakai bayang kau kemudian memotong bayang kau kemudian memotong lalu baginya kit atau min kapani sepotong atau secari ya, secari min kafani selembar ya, atau secari min kafani daripada kapannya dipotong kain kafannya jadikan alat untuk menulis yaitu sebagai kertasnya Suma kemudian ya abdu yang tubuh kemudian ya mulai siapa abdu hamba itu yang tubuh menulis karena sudah diambilkan kafannya sudah dipotongkan kafannya kemudian si abdu tidak pernah menulis di dunia di dunia sekalipun dia tidak pernah menulis namanya selama di dunia sekalipun dia tidak pernah bagaimana caranya menulis ya menulis yang seperti yang dituntutkan dia tidak sekalipun belum pernah menulis maka bayar guru maka dia dapat menyebutkan semua ingat dia dapat mengingat atau dia dapat mengingat hina ketika itu hasanatihi wasayyatihi kebaikan dan keburukannya semua bisa ditulis ya karena dia ingat apa yang dilakukan baik itu dari kebaikan maupun keburukan yang pernah dilakukan selama ini dia tetap ingat ya tetap ingat tiba-tiba muncul dia saya dulu ngapain pada waktu jam 4 ya sampai jam 5 ngapain oh saya ngaji dan dalam kebaikan kemudian jam 8 jam setengah enam ya sampai jam dan kemudian setelahnya ya, kemudian saya laksanakan sholat maghrib kemudian dilanjutkan dengan istighfar ya dan dan sebagainya kita amalkan ditulis semuanya kita sekalipun apa mayit abdul itu sudah dikubur dia tetap akan ingat baik itu kebaikannya maupun kejelekannya jadi tinggal mencatat saja ya karena memorinya masih kuat apa yang ada di pikiran pikirannya di benaknya itu masih bisa ditulis kembali Bayatku hina idin hasanatihi wa sayyiatihi min yauma sejak min yauma sejak atau dari yauma waladatku sejak hari melahirkannya melahirkan si uh, melahirkan si Abdul siapa umum ibunya artinya dia ingat terus sejak dia kapan dia dilahirkan mulai dia dilahirkan kayak apa namanya kayak min wahidin seperti satu hari bagi dia jadi setiap dia melahirkan sampai sampai meninggal itu dia ingat apa yang dilakukan nama apapun yang dia lakukan dia ingat jadi seakan-akan menulisnya itu selesai dalam satu satu hari dalam satu hari selesai Suma yakfil kemudian yakwi kemudian melipat Tumayakuni kemudian melipat siapa amalaku malaikat Malaikat tadi melipat tilkaping kata Potongan kafan tadi Potongan kafan yang dijadikan sebagai uh, namanya, kertas gitu ya Dilipat oleh malaikat rumah tadi Wa buha dan mengalungkannya Mengalungkan lipatan tulisan tadi, amalnya tadi di ini mengalungkan di lehernya setelah ditulis dilipat dikalungkan di lehernya ya itulah amalnya ini yang dilakukan oleh e, malaikat ini cuma kemudian orang membaca cuma kemudian orang membaca siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah membaca ya. jadi ini apa namanya tadi kan Rasulullah ditanya Rasulullah ditanya oleh Ibn Mas'ud menceritakan tentang adanya itu kemudian di akhirnya Rasulullah menyampaikan sebuah ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu bi unuqihi wa kullu insanin dan setiap manusia wa kullu insanin dan setiap manusia alzamnahu telah kami tetapkan amalnya telah kami tetapkan amalnya ta'irahu ditetapkan namanya Kofirohu mengalpak dikalungkannya di gunung di lehernya jadi sudah dicatat sedangkan yang dikalungkan di lehernya Ain amali jadi e, alzamna amalahu jadi amalnya telah menetapkan amalnya hamba wal hafiduna dan pun al hafiduna malaikat penjaga ya. lanjutan dari sebelumnya wal ada pun malaikat yang penjaga itu kismani ada dua macam ada dua macam malaikat penjaga ahaduma adapun yang pertama dari malaikat hafiduna adalah hafiduna yang yaitu malaikat yang menjaga hamba malaikat yang menjaga hamba minal daripada bahaya ya. malaikat yang menjaga hambanya daripada bahaya bahaya yang ada di dunia kedua itu hafiduna nabi yasdulu itu yaitu malaikat yang menjaga malaikat yang menjaga mayas pada apa-apa yang bersumber atau apa-apa yang bersumber minggu daripadanya min paulin ya, daripada uh, orang daripada e, daripadanya min paulin dari e, perkataannya au atau perbuatannya ikhlasin atau keyakinannya ada malaikat yang menjaga menjaga dari bahaya juga menjaga daripada perkataan perbuatan dan ikhtifat manusia para itu maka ada pun malaikat yang menjaga binatang daripada bahaya ada pun malaikat yang menjaga manusia daripada bahaya di dunia ini itu pun ada sepuluh, ada sepuluh malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia maksiat daripada bahaya asrotun sepuluh bilai di waktu malam wa asrotun dan sepuluh binahari di waktu siang jadi gantian sepuluh hari malam sepuluh hari siang jadi jumlahnya ada dua puluh yang menjaga satu orang jaga satu orang itu ada sepuluh dan eh, dua puluh malaikat tapi bergantian sip sip siang dan sip malam itu sepuluh sepuluh akhwajat tobari berkata apa Hafiz Imam Al-Tabari min Binayat al adawi dalam kitabnya dikatakan anna Uthman bahwasanya Uthman bahwasanya Sayyidina Uthman sa'ala ya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyidina Uthman pernah bertanya kepada Nabi pernah bertanya kepada Nabi tentang apa? an adadil malaikati tentang jumlah malaikat bil adami kepada anak untuk menjaga anak Adam itu berapa sih malaikatnya di Sayyidina Uthman pernah bertanya kepada Nabi tentang jumlah malaikat yang diserai, yang dipasrahi untuk menjaga manusia di berapa ya dan apa saja yang dijaga itu yang ditanyakan oleh Sayyidina Uthman Kokola kemudian berkata Nabi likulli adami likulli yang asyratu bil lail wa asyaratu bin nahar Rasulullah menjawab, ada adamiyyin." Bagi setiap anak ada, bagi setiap manusia. Bagi setiap anak ada itu asrotun. Ada sepuluh malaikat bilai di waktu malam, wa asrotun dan juga sepuluh malaikat di waktu hari, di waktu siang hari. sepuluh malaikat di waktu malam dan sepuluh malaikat di siang hari. Ini yang sebagaimana yang di apa, dikatakan di mana saja sepuluh malaikat itu? Ya, 10 malaikat itu penjaganya itu di mana saja? Wahidun satu ini dari sebelah kanannya satu malaikat menjaga dari sebelah kanannya wa dan yang lainnya anjimali dari sebelah kirinya jadi yang menjaga kita di kanan menjaga manusia di kiri juga ada wa dua malaikat bin baina dari dua dua bagian dua apa tangannya maksudnya bagian depannya dua malaikat menjaga dari arah depan dua min di dan juga dari belakang dua malaikat yaitu di depannya dan di belakang jadi sebelah kanan ada kiri ada depan ada belakang ada itu demi apa untuk menjaga manusia ya, menjaga manusia Wasnani dan dua malaikat ala jambai di atas dua bahunya. Dua malaikat yang menjaga manusia di atas dua bahunya. Dua bahu kita. Ya. Wa dan yang lainnya. Qobidun ala nasiyatihi. Qobidun yaitu memegang. Ya. Yang lainnya itu qobidun memegang ala nasiyatihi. Ya. Memegang atas di atas dahinya di atas dahi dipegang dahinya dicengkram ya ini ini semuanya dijaga biar apa-apa yang mungkin tidak lazim apa yang bisa mengganggu ini bisa dijaga oleh malaikat fa'in doa maka jika tawadu'a tawatu orang itu apabila orang itu tawatu maka tidak sombong Jadi yang mau melihat ke bawah kalau dia melihat ke bawah ya, tuh, ya, maka dinaikkan agar tidak terlalu menunduk terus ya ketika takabur ya, untuk mengontrol maka ditunjukkan wasnani dan dua malaikat ala syafataihi ya, di atas dua syafatnya di atas dua bibirnya menjaga walai saya dan tidaklah Walaisa dan tidaklah yang khotoni dua malaikat itu menjaga yang khotoni malaikat menjaga alaihi paginya bagi hamba yang malaikat yang di alas ini ini tidak akan menjaganya illa as ala nabi kecuali orang itu membaca asil ya. Wal asil ada pun yang ke sepuluh Jumlahnya ke sepuluh tadi ya Ada pun yang ke sepuluh yang terakhir Daripada malaikat yang menjaga manusia daripada bahaya Yaitu yang rusuh Yaitu menjaga manusia Malaikat yang rusuh Menjaga manusia minal hayati daripada ular Ada malaikat yang menjaga manusia minal hayati daripada ular pula tahu antar pula untuk masuk Menjaga ular antar pula untuk masuk Wahu ke dalam mulutnya ya, Ke dalam mulutnya air Yakni idana apabila tidur Ketika tidur Jadi ketika tidur kan manusia kan banyak coba gitu ya Hidung, mulut, dan seterusnya Berlobat Memungkinkan binatang-binatang itu untuk masuk ya. Memungkinkan binatang-binatang itu masuk Nah saat itulah malaikat menjaga manusia agar tidak ada binatang itu yang masuk. Coba kalau nggak ada malaikat yang masuk, oh, mungkin ada binatang yang tertarik untuk tidur di dalamnya, maka masuk ya ke mulutnya, apalagi kalau mulutnya itu suka apa namanya suka ngorok, ya. apalagi mulutnya itu uh, suka kalau tidur itu mulutnya dimangap gitu ya, ya mulutnya mangap, itu kan senang sekali ular masuk. Kalau seumpama tidak dijaga oleh raya-raya ini sehingga didatangkan 10 malaikat siang hari dan 10 di malam hari menjaga manusia. Waktu yang dan malam. dan Zakar dan menyebutkan al-ab ya, anau bahwasanya dia ab itu yang kau menjaga yang dia menjaga Ubay ya, Ubay Zakar Ubay menyebutkan siapa Ubay anau bahwasanya dia yang kau menjaga yang dia menjaga putra kullah insanin bahwasanya setiap manusia anna kullah bahwasanya setiap manusia hmm? yuwakal dipasrahi dipasrahi bihi padanya dengannya min hini wukuhihi ketika apa sejak ketika jatuhnya ia ketika jatuhnya insan manusia itu nutfatan ya ketika masih jatuhnya sebagai fak sebagai mani minar dari daripada rahim ya ila mauti sampai matinya itu semuanya sudah dipasrai semuanya karena berjuta-juta itu yang jadi itu kita ya. dari sekian banyak yang disemprotkan ya nah, yaitu maka mereka juga akan membantu akan menjaga mengawal jangan sampai oh ini dari satu juta kita sperma itu maka satu ini iya harus dijaga karena nanti dia harus lahir ya nanti dia harus lahir maka dikawal sampai menjadi janin ya kemudian dikawal sampai menjadi orang lahir menjadi orang sampai kepada matinya sejak saat itu sudah ditetapkan ya. Bila mau sampai matinya arba umiati malaki yaitu sebanyak wa hifdu dan ibadihi daripada melaksanakannya daripada melaksanakannya fayahuduna adu eh, kemudian mereka menyembah ya mereka menyembah adu daripada mereka menyembah eh, yang yukiduna ya mereka menjauhi ya yuwaidunahu yukiduna adu menjauhi darinya hatta yunawfad sampai dilaksanakan jadi ketika manusia ini kenapa manusia beda-beda katanya menjaga ya katanya menjaga tapi kok manusia berbeda-beda kondisinya ya ada yang sakit ada yang sehat terus sampai tua gitu ya karena kan kembali lagi ya mereka akan menjaga menjaga sesuai dengan takdirnya juga ya, ketika dia ditakdirkan akan sehat ya mereka akan menjaga sesuai dengan takdirnya kapan ya dia apa namanya mati ya dia akan dijaga apa di kehidupan. Tapi ketika ada orang kok ternyata kehidupannya mungkin nestapa ya, kehidupannya nestapa, sakit-sakitan, tidak bisa bangkit. Nah, itu kan memang ya sudah mereka kan membantunya ya sesuai dengan sesuai dengan apa takdirnya. Takdirnya orang itu apa? Maka ya hanya tinggal berdoa saja yang bisa membantu ya. Berdoa membantu siapa tahu dengan demikian maka mengabulkan kemudian yang menjaga manusia dari ular. Tapi kadang-kadang ada orang yang kena bisa ular atau kan begitu ya. Itu kan demikian juga. Itu berarti apa ya? Kembali kalau sudah memang ditakdirkan demikian ya, ya sudah malah aja waktu itu tidak menjaga ya, atau menjaga tapi ya sesuai dengan ketentuan. Wal itu dan adapun mereka yang menjaga lima ya seluruh pada apa-apa yang bersumber minat abdi daripada hamba bikaulin berupa perkataan au atau perbuatan au atau keyakinan itu isnani ada dua yang dijaga manusia yang mengawal mengawal manusia dari perkataannya dia ngomong apa saja berkata baik, buruk atau kotor dia melakukan apa saja dia keyakinannya bagaimana itu ada dua malaikat siapa itu? Rokibun Wa'atid yaitu malaikat covid dan Atid yang mencatat amal kita ya akan mencatat amal kita selama kita hidup di dunia wakul lukmin minhuma dan masing-masing dari keduanya wakul lukmin minhuma dan masing-masing minhuma dari keduanya malaikat rohim dan yaitu rohibun yaitu malaikat rohim, hai hafidun yaitu malaikat hafid ya, yang menjaga wa dan malaikat atid yaitu hafid yaitu malaikat yang hadir setiap orang setiap seorang wa eh, kullu kullu wahidin bukan setiap orang ya setiap eh, kullu wahidin min salah satu daripada keduanya waham, terkadang samar gitu ya. terkadang qad waham, terkadang samar min anna ahadahuma daripada anna ahadahuma bahwasanya salah satu di antara keduanya rokibun rokib wal akhor itu dan yang lain itu aktif jadi pokoknya salah satu di antara keduanya namanya rokib dan aktif Maulana Bajuri berkata mengatakannya siapa yang Bajuri Fajar Ali sebagaimana disampaikan oleh Jalan Al Ali. Sampai di sini dulu ya tentang pembahasan eh, malaikat-malaikat e, yang yang harus kita kenal, harus kita ketahui, harus kita imani dan kita harus apa namanya menjaga diri kita, persiapan kita di apa di alam yang kekal nanti. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الكلام سلام عليكم